Eh, banyak ekonomi banyak yang bertanya tentang takbiran setiap selesai sholat fardu. Ini banyak sekali. Ya pertanyaan-pertanyaan yang ya intinya ke situ. Ya tidak ada dalil khusus yang menyebutkan takbiran setelah selesai sholat fardu. Tidak ada dalil khusus yang mengharuskan kita harus takbiran setiap selesai sholat fardu yang ada kita bertakbir memperbanyak takbir pada tiga hari tasyrik seperti itu yang dilakukan oleh para ulama ya dan lebih bagus di dibikin tidak mengkhususnya mengkhususkannya hanya setelah selesai sholat sholat fardu Wallahu a'lam. Dan masalah ini masih perlu pembahasan lebih lanjut. Eh, soal aliran aliran sesat yang kami sudah mencapai 200 kelompok di negara kita ini, apakah pemerintah dibolehkan menangkap dan menahannya dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan mengerjakan yang sesat ini? Aliran sesat dari zaman ke zaman akan bertambah terus jumlahnya, ya, kan itu, Ya. Dan pada hakikatnya kesesatan itu satu caranya itu menyimpang dari Quran dan, dan Sunnah dan menyimpang dari pemahaman as-salafus saleh. Itu sudah dikatakan sesat. Malah kita katakan khawarij sesat, murjiah sesat, syiah sesat. Berapa lagi? Mu'tazilah sesat. Asy'ariyah sesat. Walaupun kadar kesesatannya ber bertingkat-tingkat, tapi itu sesat juga. Jadi bukan hanya yang disoroti yang ada yang terberita ataupun yang dipublikasikan di surat-surat kabar. Kalau kita berbicara tentang kesesatan, banyak sekali. Cuma ada kesesatan yang sudah sampai pada titik meres, meresahkan hingga harus diambil tindakan hukum. Ya, ada kesesatan yang perlu di ambil tindakan hukum. Ya seperti ke aliran-aliran sesat yang muncul belakangan-belakangan ini, ini sudah sampai kepada ta, ta, apa namanya kita taraf yang menyesatkan, ah, yang meresahkan, akan. Jadi perlu diambil tindakan hukum kalau memang perlu. Oh, alam. Apa ada dalil yang menjelaskan bahwa kurban dengan satu ekor lembu harus tujuh orang? Ya adalah. Ya, tapi tidak bisa kita hadirkan di sini. nanti nantilah insya Allah dalam kesempatan yang akan datang. Tapi ada dalilnya. Kayaknya ini pernah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu ya berkaitan dengan kurban. Biasanya kita membahas tentang kurban, tentang uh, event-event uh, tertentu yang yang kebetulan eh, sedang kita jalani. Tapi ya karena sudah terlalu dan sering kita ulang-ulang maka kita tidak mengulanginya lagi pada uh, tahun ini. Bolehkah khidbah tanpa tatap muka secara langsung karena jarak yang jauh misalnya via telepon kalau khidbahnya boleh tapi nazarnya tidak bisa ya nazar harus melihat langsung tapi kalau khidbah boleh ya melalui telepon ya khidbah itu lamaran ya lamaran secara resmi itu boleh dilayangkan lewat telepon Allah Allah ya. ya ada pakai 3G sekarang 3G ya, bisa tetap mau langsung Pesantren Al Zaitun, di mana Al Zaitun ini? Di Indramayu. Ini sudah ada bukunya. Jadi yang baca saja bukunya yang ditulis oleh PPI yang dipimpin oleh eh, Hartono Ahmad Jais dan teman-temannya menulis tentang Zaitun ini. Bolehkah kita melintas di depan anak kecil yang sedang salat? Tidak boleh, Khonifidin. Ya, walaupun itu anak kecil. Ya, walaupun itu anak anak kecil. itu ya, tidak boleh melintas di hadapan orang yang yang salat. Manakah batasan awal laki-laki ataupun wanita yang tidak boleh terlihat meskipun oleh sesama jenisnya? Nah, di sana ada aurat al mughallabah Aurat vital namanya yang tidak boleh terlihat oleh siapapun. Nah di sana ada aurat ya mukhaffafah yang bisa terlihat ya seperti misalnya laki-laki antara lutut sampai pusarnya. Ya ini adalah uh, auratnya. Ya. Lebih dari itu boleh ter terlihat. Nah di sana ada keringanan paha ya sesuai tertingkat itu tidak tidak mengapa. Ya, nah demikian. Adapun aurat al-mughalladhah ya alat kisah, saya tidak boleh nampak sama sekali. Nah, ini dia. Paham? Bagaimana hukumnya menulis novel? Novel ini apa maksudnya? yang ada. Iya, walaupun yang melintas itu anak kecil kita harus menghalanginya. Kalau kita mampu, yaitu menghalanginya. Semampu kita untuk menahannya. Ya, kita uh, selesai sampai di sini dulu.